بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita pada malam hari ini dalam bab baru dari kitab kita Kitab Tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babu qaulillah taala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa lam taf'al fama ballagta risalatah وقال الزهري من الله عز وجل الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البلاغ وعلينا تسليم وقال الله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وقال تعالى أبلغكم رسالات ربي semuanya dari dari dari Bukhari yang diinginkan oleh beliau dalam beberapa bab yang telah kita lewati di sini dalam kitab ini ingin menetapkan tentang perkara-perkara yang dinisbatkan kepada hamba dia adalah makhluk di antaranya adalah apa? tablighu ma unzila ila, ila rasul penyampaian apa yang diturunkan kepada rasul dari Rabbnya fi'luhu berupa tabligh adalah makhluk yang disampaikan yakni perkara yang dikatakan al-muballagh bihi yaitu kalamullahi ta'ala Al-muballag bihi kalamullah ta'ala. Adapun tablighuhu. Fi'lu Rasul fi'lu Nabi. Fi'lu Nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Bahwa makhluk. Bab firman Allah Ta'ala, Ya ayyur rasul, wahai rasul, balik, ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Robmu. Perbuatan yang dikatakan tablik, fi'lu rasul, dia makhluk. Yang disampaikan yaitu mubalak bihi, yakni al-munazzal ala rasul, yaitu apa? Al-Quran. Dan beliau tentunya sudah menyampaikan seluruhnya apa yang dibebankan kepada hambanya oleh Allah Ta'ala sudah disampaikan tanpa sedikit pun yang tertinggalkan. Yang dulunya haram sampai kiamat juga haram. Yang dulunya halal sampai kiamat juga halal. Nggak ada yang bisa mengharamkannya. Karena agama telah sembur sempurna. Pak Ibni, pindah aja biar nggak dirubung itu hewan itu. Ini memang repot ini. Hah? Dimatikan lebih ya, satunya ini. Bisa. nggak kelihatan. Hmm? Coba matikan depan gimana? Coba. Coba saya coba gimana? Matikan yang depan. Kita kata saya lah, tak apalah. Nah, ini Mata-mata muda ini masih terang. Ini mata kak. Mata STW ini, mata setengah tua. Hmm. Apa? Ini dipakai senter karena mata setengah tua, mata STW. Setelah itu tenang, saya bisa lihat. Oh, udah, biar pindah ke sana itu, kawan kita itu. Itu kawan kita yang terbang-terbang itu. Orang Sumatera bilang anjing pun dibilang kawan. Orang Sumatera anjing dibilang kawan. Kawan ini datang dari mana tiba-tiba datang ya? <laughs> Orang Sumatera itu anjing dibilang kawan. Ini kawan jam segini datang dari mana dia? <laughs> Maunya anjing. <laughs> ya, Dur. Iya. Gitu kan? Hmm. Itu terbang juga kawan kita itu. Kita perhatikan. <clears throat> Waqalah Zuhri. Terberkata Al-Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Seorang tadi. Beliau mengatakan. Minallahi azza wa jal ar-risalatu. Dari Allah azza wa jal ar-risalah itu. Ar-risalah. Misi kerasulan itu datang dari Allah. Apa benar risalah? Misi kerasulan. Rasulullah di atas diutus untuk suatu misi. yakni tahqiqul ubudiyah lillahi ta'ala wahdahu. Mewujudkan penghambaan hanyalah untuk Allah. Tak. Itulah misi kerasulan. Misi seorang rasul diutus di muka bumi. Itu dari Allah Ta'ala. Jadi misi risalah datang dari Allah, misi kerasulan datang dari Allah Azza wa Jalla. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya apa? Al-balagu cuma menyampaikan. Maka dikatakan wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagu. Tugas seorang rasul di antaranya adalah rasul kita sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad Tugasnya cuma menyampaikan. Ya kan? Bukan bikinan sendiri oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau cuma menyampaikan. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini ala ini utitu al-Qur'ana wa mislahu ma'ayani sun, sunnah. Jadi tugasnya Shallallahu Alaihi Wasallam cuma menyampaikan, bukan membuat. Wa alaina taslim kata Zuri. Nah, kewajiban kita cuma menerima. Taslim mana menerima. Pasrah dan menerima. Itu namanya taslim. Taslim maknanya kabul. Wa alaina taslim dan kewajiban bagi kita cuma al-qabul ya ini at-taslim maknanya qabul. Jangan dibaca kubul. Qabul. Maka dengan demikian tidak boleh kita mengotak-ngatik apa yang datang dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Mujahid. Perhatikan. Perhatikan semua. Kita nggak boleh mengotak-ngatik apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena kewajiban kita cuma al-qabul. Apa? Mana? Menerima. Tugasnya Nabi kita cuma menyampaikan. Adapun misi kerasulan berupa syariat ini adalah datang dari Allah Azza wa Jal. Maka dikatakan Minallahi ar-risalah ar-risalatu wa 'ala rasulil al-balagu wa 'alaina taslimu. Ini perkataan yang sudah masyhur. Awal dulu ketika kita masih pemula kenal dakwah salafiyah, kalimat seperti ini masya Allah. Betapa menyentuhnya dalam hati kita. Kalamnya Zuhri rahimahullah ta'ala ini. Kalam yang sangat menyentuh. Kalam yang benar-benar memiliki kedudukan besar di hati kita. Sehingga al-awamir wan nawahi, perintah-perintah dan larangan dari Al-Qur'an dan Sunnah benar-benar di hati kita sangat besar nilainya. Kenapa? Karena tugas kita cuma apa? Al-qabul taslim. Tidak yang lain. Nah, itu perhatikan. Wa qala Allah Ta'ala liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim agar dia mengetahui sungguh mereka telah menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka. Yang semua utusan Allah SWT telah menyampaikan risalahnya masing-masing. Yang dibebankan kepada masing-masing Rasul sesuai dengan zaman yang mereka diutus di zaman itu. Wa qala ta'ala uballighukum risalati rabbi Kusampaikan kepada kalian risalah Rabbi, yakni syariat syariatnya Rabbku. Itulah misi kerasulan. Jadi nggak ada lagi utusan Allah setelah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mau menjadi utusan Allah, menjadi Nabi, hukumnya dibunuh. Hukumnya dibu dibunuh. Dipenggal lehernya. Karena dia akan bikin syarat baru. Menjadi sumber perpecahan, sumber kehancuran kaum muslimin. Karena dia akan membawa syarat baru. Dengan demikian mengharuskan perpecahan. Dan termasuk mendustakan bahwasanya la nabi abad dikata Rasulullah SAW, tidak ada nabi setelahku. Tapi berkata Syekh bin Bas rahimahullah taala sarhu penjelasan tentang beberapa ayat ini dan berkatanya Imam Zuhri. Ada kalamun min zuhri azimun. Ada kalamun kalam ini dari Al-Imam Az-Zuhri azimun benar-benar memiliki keagungan makna. Kalamun azimun kalam yang sangat agung yaitu berupa minallahi ar-risalatu wa minar rasuli al-balagu alal ummati taslimu. Ar-risalah datangnya dari Allah, misi kerasulan datang dari Allah bukan datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alar rasul seharusnya wa alar rasul al-balag dan kewajiban atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad cuma menyampaikan. Wa alal ummati at-taslimu dan kewajiban atas umat ini cuma menerima. Taslim di sini dikatakan yakni al-qabula wal inqiyada. Taslim diartikan oleh beliau yakni al-qabul. Al-qabul pakai wawu mananya menerima. Kalau tanpa wawu apa mananya? Hmm? tanpa wawu apa mananya? al qabul Hah? depan, ad-duburu belakang. Nah, itu perhatikan. <clears throat> Al-Qabul menerima walingkiyat patuh. Taslim maknanya Al-Qabul menerima walingkiyat patuh. Lima. Terhadap apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal awamiri wa nawahi wal akhbar berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan khabar-khabar. Wajib diterima, wajib tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasul berupa perintah-perintah dan larangan-larangan dan akhbar. Ya ini kabar-kabar yang Rasulullah bawa. Kabar tentang apa yang telah lewat, yang telah terjadi, dan kabar apa yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Mabum, yang sedang terjadi di alam kubur kita wajib menerima. Yang telah terjadi dari pemberitaan Nabi tentang apa yang dibawa oleh beliau. Beliau memberitakan tentang apa yang terjadi di zaman dahulu. Umat-umat sebelum kita. Kita wajib menerima. Kabar tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah kita wajib menerima sesuai dengan Itu namanya al-awamir wan nawahi wal akhbar. Seperti Rasulullah mengatakan, layakunanna min ummati akwamun. Sungguh akan ada dari umatku beberapa kaum yastahilun al-hira menghalalkan zina wal harira dan sutra asli wal khamra dan khamr wal ma'ajib dan seluruh alat musik. Sungguh akan ada dari umatku kaum-kaum yang akan menghalalkan itu semuanya. Itu namanya kabar dari Rasulullah. Kita wajib percaya bahwasanya akan ada yang menghalalkan hal-hal tadi. Dan memang benar. Beberapa bulan yang lalu ada seorang yang dulunya di IAIN menghalalkan apa? Apa? Menghalalkan apa? Zina. Nah itu di Indonesia. Lulusan IAIN, ingkar Allah ingkar ingkar Nabi. IAIN. Ingkar Allah ingkar Nabi. IAIN. Nah, Di Indonesia tiba-tiba menghalalkan zina. Menghalal harir sutra asli. Khamer juga demikian banyak yang menghalalkannya. Alat maazif alat musik sudah. Jangan tanya lagi berapa banyak manusia menghalalkannya, jutaan manusia. Ya. Kan? Itu termasuk kabar yang harus kita percaya dari Rasulullah SAW bahwasanya ada umatnya yang melakukan itu. Belum lagi riba, belum lagi yang lain. Nah, Qal wal al akhbar yusallamu laha bi kita tasbih al akhbar. Khabar al-akhbar ini jamak dari kata khabar. Kalau ikhbar itu masdar. Ikhbar masdar dari kata akhbar. Kalau akhbar jamak dari kata khabar. Khabar datang dari Allah dan dari Rasul yusallamu laha bitasdik. Diterima kepada khabar-khabar tadi itu dengan penuh percaya. Sedangkan al awam berperintah perintah yusallamula bil imtisal. Bagaimana menerima perintah-perintah? Caranya mematuhi. Bil imtisal mematuhi. Menjalankan. Dan ada pun larangan nawahi. Bagaimana kita menerima larangan? Fitarki walustinab meninggalkan dan menjauhi. Tarak meninggalkan, setinap menjauhi. Itu makna menerima atau taslim terhadap khabar. Khabar datang dari Al-Quran dan Sunnah. Maka itu banyaklah kita semuanya minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk menerima apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang telah berlalu atau apa yang sedang terjadi dan akan terjadi sampai hari kiamat. Duduk, duduk Rabi, duduk. Ha. Hada wal wajib alal ummah. Inilah kewajiban atas umat. Menerima dan tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa larangan, perintah-perintah atau perintah larangan dan khabar-khabar. Walau ma araful hikmah, ditakit lagi oleh beliau saya bin Bas walau dan walaupun umat ini enggak mengetahui hikmah tentang larangan, nggak mengetahui hikmah tentang perintah, nggak mengetahui hikmah tentang kabar dari syariat, nggak mengetahui hikmahnya, nggak mengetahui alasannya, kita terima. Walau ma darau, darau, darau ya tri, ya kan? Walaupun mereka nggak mengetahui tentang hikmahnya, wajib menerima. Indana yakinun annahu hakimun alimun subhanahu wa ta'ala. Indana kita memiliki keyakinan. Sungguh Allah maha bijak, maha mengetahui. Maha suci Allah dan maha tinggi. Sawa'un al hikmata ulam na'rifah. Sama saja. Kita mengetahui hikmahnya atau tidak mengenalnya. Tidak mengetahuinya. Kita yakin. Sungguh Allah maha bijak, maha mengetahui, enggak akan berbuat curang dari semua yang Allah syariatkan. Demikian juga Rasulullah enggak akan berbuat zalim, bahkan terhadap putrinya sendiri, keluarganya sendiri, istrinya sendiri, beliau enggak memiliki sifat muhabbat, sifat membela karena keluarga enggak ada. Fatimah radhiyallahu anha tiba-tiba datang kepada Rasulullah dari itu gak ketemu sama beliau. Mengadukan tentang capeknya giling tepung hari demi hari, siang malam untuk memberikan makan suaminya dan demi apa makan keluarganya. Fatimah tukang gilingnya. Sehingga tangannya harus lecet-lecet. Bahasa kita ngapal, ngerti ngapal? Tebel sehingga mengadu kepada Rasulullah ketika itu enggak jumpa. Maka bilang kepada Aisyah. Supaya tahu Rasulullah SAW tentang pengaduannya Fatimah. Rasulullah datang kepada Fatimah dan Ali. Ketika itu Fatimah dan Ali mau tidur. Kata Rasulullah, makan aku mah. Jangan tidur dulu. Ya kan? Diam di tempat. Makan aku mah. Diam di tempat. Jangan bergerak. Itu namanya maka nakumah, jangan bergerak. Ya kan? Kalau Pak Ari mungkin biasa. Jam tempat. Itu makanan, makanan aku makanan. Jam tempat. Kenapa? Kali itu pekerjaannya TNI. <laughs> Jangan bergerak. Nah, Rasulullah bilang begitu. Akhirnya apa? Dari apa yang kalian berdua minta, nah itu Ya kan? Lebih baik kalian berdoa, bertasbih 33 kali, bertahlil 33 kali dan bertakbir 34 kali. Daripada engkau minta apa? Pembantu. Pembantu. Itu lebih baik daripada pembantu. Maka di sini kita mengerti bahwa Rasulullah enggak pernah memiliki toleransi kepada siapapun tentang hukum syar, hukum syar'i. Jadi demikian. Itu namanya apa? Menallahi ar-risalah. Fatimah dan Ali semenjak itu nggak pernah meninggalkan ketika mau tidur mengucapkan tadi. 33, 33 sampai 34 sampai walaupun dalam perang Siffin. Ketika berkecamuk perang itu beliau nggak pernah meninggalkannya. Terus di baca ketika mau mau tidur. <clears throat> Itulah bentuk taslimnya para sahabat radhiyallahu anhum terhadap syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Tidak ada tawaran. Enggak diotak-atik. <clears throat> Demi taslim. Menerima pasrah. Ya kan? Mengadu minta pembantu tidak diterima, enggak di gubris permintaannya. Diberi yang lebih baik yaitu berupa tasbih, tahmid dan tasbih, tahlil dan tah, tahmid. <clears throat> Takbir. Fa'alal ummah taslimu lil awamir wan nawai wal akhbar. Maka kewajiban atas umat ini adalah taslim, menerima terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan dan khabar-khabar dari pembawa syariat. Lima fil kitab al-azimu awis sunnah al-mutahar sahih pada apa yang telah datang dalam Al-Quran yang sangat agung, sunnah yang suci, yang sahih wajib diterima. Berupa perintah dan larangan dan khabar. Mahfum ya khuah. Seperti Rasulullah mengatakan ketika mengubur jenazah. Ya kan? Inul an yus'al. Sekarang orang ini ditanya. Fas'alullaha lau tasbih. Mintalah kalian. Kalian mintalah kepada Allah untuk yang dikubur ini supaya diberi ketetapan wastaghfiruhu dan wa akhlisullahu biddu'a dan murnikanlah doa untuk yang dikubur ini. Kita yakin bahwasanya yang Nabi bahwasanya si mayat ditanya pada saat itu benar-benar ditanya. Kita nggak boleh mendustakan, nggak boleh kita bilang masa. Hmm. Kita pas pasti ya yakin. Dan si mayat tadi juga mendengarkan korunial para ya kan pengantar jenazah ke kuburan. Dia yang dikubur mendengarkan suara sandalnya orang yang mengantarkan. Itu sampai hari kiamat. Karena itu kabar. Kabar dari Rasulullah nggak akan dihapus. Kabar itu nggak kenal nasakh. Kabar nggak kenal nasakh. Nasakh itu penghapusan itu cuma pada apa? Pada nawahi dan awamir, larangan dan perintah. makhluk nah, itu sampai ya, kita yakin sampai hari kiamat nanti semua orang yang digubur akan mendengarkan suaranya orang yang mengantarkan suara-suara sandalnya orang yang mengantarkan. Bum itu. Nah. Dan banyak kabar, nggak ada lagi penghapusan sampai kiamat. Maka kita yakin Enggak boleh kita otak-atik. Walau lam yafhamu al-hikmah walam ya'rifu al-illah. Sekalipun mereka enggak mengetahui hikmahnya, enggak mengenal alasannya. Illah adalah ala alasan. Apa tuh alasannya? Kok ini diperintahkan? Apa itu alasannya ini kok diharamkan? Ya kan? Rasulullah mengatakan, "Ya sahibah sibtayatain, alkina laik." Baik orang yang memiliki sandal dari Sibtiyah ketika masuk kubur. Lepaslah kedua sandalmu. Nah, apa alasannya? Kenapa kok cuma sandal sepia saja dan yang lain tidak? Kita nggak punya pengetahuan tentang alasannya apa. Sandal sepia suruh lepas. Yang lain enggak kenapa. Nah, ini sebagian pendapatnya alul ilm. Septia seperti Madam Ibnu Hazm. Yang lain para ulama, kalimat sepia tadi tidak mengandung takyid. Tapi semua san sandal. Nah, itu. Ulama berselisih. Kalau Ibnu Hazm mengatakan ya kan? Selain setia boleh dengan dasar semua mayat akan mendengarkan apa? Qara'uni ni'al katanya. Berarti semua pengantar jenazah pasti mendengar pembahasan sandal. Ulama yang lain mengatakan, iya, tapi nggak harus dibawa masuk ke kubu, ke kuburan. Itulah perselisihan. Sehingga perselisihan tetap perselisihan mana yang rojih dilihat sisi kekuatan dalilnya masing-masing. Maka itu perhatikan ya wah, kita nggak tahu hikmahnya pun tetap kita teri terima. Datang dari Allah, datang dari Rasulullah tentang kabar, tentang risalah. Laisa beserti indaratil illa wal hikmah. Fadakhirun ila khairin wa nurun ila nurin. Bukanlah Syaratnya itu kita nerima sehingga memang alasan alasannya nampak, hikmahnya nampak, baru kita terima. Enggak laisa besartin wala laisa besartin lil kabul indaratil illa wal hikmah, enggak. Bukan syaratnya itu kita menerima karena tahu alasannya, tahu hikmahnya. Tidak. Kalau memang kita tahu, fadha khairun ila khairin. Kalau memang di sana ada hikmah yang gamblang, fadha khairun ila khairin. Artinya apa? Kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan yang ganda, yang lipat. Seandainya kita mengetahui alasannya, mengetahui hikmahnya. Wa nur nila nur. Cahaya di atas cahaya. Wa ilmun ila ilmin. Ilmu yang tambah lagi dengan ilmu semakin terang jika kita mengetahui tentang hikmah ataupun alasannya. Ketika ada perintah, ketika ada larangan. Seperti ada hikmahnya diantaranya apa? Sallu fi ni'al. Khaliful Yahud. Salatlah kalian dengan sandal. Selisih Yahud. Kenapa? Karena Yahud mereka salat tidak pakai sandal. sandal. Berarti salat pakai sandal itu hukumnya apa? Istihbab. Minimal sekali. Kenapa? Karena apa? Demi menyelisih ya, Yahud. Hikmahnya demi menyelisih Yahud. Mahfum? Karena al amr mutlak yufidul ya marro. Perintah yang mutlak dari waktu itu yubidul marro. Sekali itu cukup. Seperti zurul kubur, kuntuna itu kemanjatul kubur, fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarilah, fa inna tudakkirkum al akhirah. Sungguh. Ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu namanya hek hikmahnya. Nah, itu namanya apa? Ketika kita tahu hikmahnya karena disebutkan. Kalau enggak, ya kita apa? Pasrah. om, seperti hikmah yang mungkin bisa dilihat laisa minal birri asyamu safar. Kan termasuk kebaikan puasa dalam perjalanan bepergian. Kenapa? Karena safar adalah marinatul masaqqah. Safar itu safar mengadakan perjalanan adalah apa? Suatu suatu apa suatu kejadian, suatu perbuatan atau suatu perkara yang di sana akan sangat apa? Sangat identik dengan kecapean, keberatan. Sehingga di situ dianjurkan untuk berbuka dan semisalnya. Ini jika kita mengetahui hikmahnya. Seperti Rasulullah SAW mengharamkan gambar. Karena adalah yudha'iuna bikhalqillah menyerupai ciptaan Allah. Itu hikmahnya. Mahfum? Sebagian perkara kita nggak mengetahui hik hikmahnya. tetapi kita teri terima. Kamu ya, gua? Ah. Tapi tentara hikmahnya apa? Man syariba labanan falitamatmat. Siapa yang minum susu supaya dia berkumur. Hikmahnya apa? Fa inna lahu dasaman. Karena susu itu memiliki apa? Dasam, dasam itu apa? Lemak sehingga lengket di bibir supaya berku, berkumur. Itu namanya hikmah. Karena apa? Karena hikmah mananya dari antaranya harfu illa, huruf illa. mansari syariba Falitamat mat. Siapa yang minum susu supaya berkumur. Fa innalahu dasam. karena susu itu memiliki dasam. Dasam itu apa? Lemak sehingga lengket di bibir dan lidah dan semisalnya di gigi, maka berkumur. Seperti ya kan? Idza istaqad ahadukum min naumihi. Nah, fal yagsil fal fal fal yagsil yada fal yatawat fal yagsil yadahu. Fa'inna liat dari ena batat ya Nah, ini semuanya adalah perkara yang diketahui dengan hikmahnya. Kalau nggak tahu ya kita teri terima. Tahu Dan banyak sekali. Wa illa bawa taslim wal inqiyad wal imtisal. Kalau kita nggak mengetahui tentang hikmahnya, nggak mau tentang ilatnya, maka wajib taslim, menerima dan tunduk dan cukup melaksanakan. Nah siap dan nah, ini namanya siap melaksanakan. Ini namanya apa? Apa imtisal? Siap. Nah, laksanakan. Mahfum? Jadi nggak perlu tanya, nggak perlu banyak cerita, langsung laksanakan. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun fala." La ini la nafi. Ditakit, diperkuat penekanan makna dengan sumpah warap Demi Rabbmu sungguh tidak. Nah gitu. Demi Rabbmu benar-benar tidak. Tidak apa? Mereka tidak beriman. Hatta fi kafi masajara bainahum sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad menjadi penengah, menjadi hakim. Pada apa? ma sajara bainahum dalam apa yang mereka pertengkarkan di antara mereka. Kemudian semala yajidu fi anfusim haraja mimma qadaita yusallimu taslima. Kemudian telah ada penengah dari engkau wahai Muhammad, pengadilan dari engkau, kemudian mereka enggak mendapatkan kesempitan dalam jiwa mereka dari apa yang telah engkau putuskan dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Yusallimu taslima maf'ul mutlak Nah, inilah konsekuensi at-taslim wal inqiyat wal imtisal. Ayat ini. Ya kan? Iman dinafikan dari seseorang. Penafian cukup dengan penafian tidak, tapi penafian dikuatkan dengan sumpah wa rabbi. Fala wa rabbi. Benar-benar tidak demi Rabbimu. Tidak beriman mereka. Sehingga mereka menjadikan itu sebagai penengah hukum. Di antara apa yang mereka pertikaikan Kemudian mereka nggak ada lagi kesempitan setelah mendapatkan keputusan dari engkau dan pasrah sepasrah pasrahnya. Alhamdulillah, ya, Tapi kalau hawa yang sudah mengerumuni hati, semua perkara akan dipelintir sesuai dengan hawa nafsunya. allah al-afiyah. Baik. Soalun finus nuskhatin risalati. Pakai jamak. Wa lam taf'al fama ballagta risalatih. Nah, jawabannya qiraatun na'am. Na'am sebagian bacaan seperti itu kata saya bin Bas. Ya. Sebagian bacaan dengan lafaz jamak, bukan lafaz muf mufrad. Jawabannya qiraatun na'am sebagian qiraat seperti itu. Wa qala Ka'b bin Malik dan berkata Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, "Hina takhallafa." Ketika beliau takhallafa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa takhallafa? Hah? Tertinggal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perang apa? Perang apa? Hah? Nah, tertinggal tertangguhkan. ini rasul nabi. Maksudnya nggak ikut perang. Karena dia nggak ikut perang dengan alasan-alasan yang nggak berarti, yang nggak syar'i. Apa perkataannya? Wa sayyarallahu amalakum wa rasul. Akan Allah lihat amalan kalian dan juga akan dilihat oleh Rasulullah. Waqalat Aisyah berkata Aisyah, "Idza a'jabaka husnu amali mri'in fakul." Apabila terherankan kepadamu ya kan? Amalannya suatu eh, kebaikan amalnya seseorang maka katakanlah i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Ya ini apabila engkau itu terheran, terpesona, ya kan? terkejutkan dengan kebaikannya amalan seseorang. Masya Allah, bagusnya amalannya. Ini namanya terkejutkan. Maka katakanlah kata Aisyah, eh malu, berbuatlah, beramallah. Sungguh Allah akan melihat amalan kalian dan juga Rasul akan melihat amalan kalian dan orang-orang yang beriman. Wala stakhifannaka hadun. Janganlah ada seorang pun yang menganggap enteng kepada dirimu sehingga engkau enggak mau beramal. Asarah al-umuru ala zawahir. Kata Ibn Bas, al-umur ala zawahir. Perkara-perkara yang ada pada seorang itu yang terjadi di hadapan kita, kita hukum sesuai dengan nampaknya, yang nampak. Itu zawahir. Perhatikan. Kalau kalimat yang penting perlu dicatat, dicatat. berapa mana bukumu? Hah? Beli. Beli buku. Al-umur al-zawahir perkara-perkara itu di atas zahirnya qad yujibuka amalu wa wa khasirun. Ya kan? Memang zahirnya mempesona, mengejutkan. Masya Allah, bagusnya. Qad yujibuka amalu wa wa khasir. Kadang amalannya seorang itu mengherankanmu. Menjadi engkau, engkau menjadi terkejut, menjadi engkau terpesona. Sedangkan dia rugi, khosir rugi. Kenapa? Imma liria au lifasadin lifasadi akidatin kal munafikin wal khawarij. Kenapa kau rugi? Terlihat itu bagus karena bisa jadi ria. Ria apa? Supaya dipuji. Ria itu adalah apa makna ria? Yutlaku ala. Ingat, apa benar ya? Siapa yang ingat, bertahun-tahun telah kita ucapkan berkali-kali. Yutlaku ala hubbil mada wa dam. Ria itu pengungkapannya pada cinta dipuji, takut dicela. Itu ria. Yutlaku ala hubbil mada wa dam. Jadi kadang dia perbuatan nampak bagus, tapi karena Ria atau karena keyakinan yang rusak. Rusaknya keyakinan, rusaknya akidah seperti munafikin wal khawarij. Munafikin dan khawarij mereka memiliki kerusakan akidah. Dan artinya mendustakan nampaknya dohir kebaikan. Demikian juga khawarij sebagaimana dalam hadis, kama bil hadis yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Seseorang di antara kalian menganggap enteng salatnya dibanding dengan sholatnya mereka para khawarij. Wasiyamahum ma'asyamu ma'asyamihim. Puasanya seorang dari kalian dianggap enteng, nggak ada apa-apanya dibanding dengan puasanya mereka khawarij. Wa qira'atu ma'qira'atin demikian juga bacaan Al-Qur'an. seorang dari kalian dianggap enteng nggak ada artinya kalau dibanding dengan bacaannya mereka para khawarij. Tapi karena keyakinannya rusak, ayo eh, Khalid keyakinannya rusak menjadi nggak berarti. Fala yu'jibannaka. Maka janganlah sekali-kali mengherankanmu apa yang doharo, apa yang nampak dari keadaannya min hali. Hatta tahburo. Sampai engkau itu mengetahui, menguji. Hatta tahburo sampai engkau itu menguji keadaan-keadaan dia wa ta'rifa ma yadul ala sidqi dan sampai engkau mengetahui apa yang menunjukkan dan membuktikan atas kejujuran dia. Kenapa? Karena yang namanya bohong akan terbongkar. Tatatakhburo sampai engkau mengetahui mengetahui tentang keadaan dia yang asli dan mengenal apa yang menunjukkan tentang kejujurannya. Kenapa? Karena kalau memang nggak jujur akan terlihat, nggak bisa disembunyikan. Orang itu kalau memang gaya jujurnya dibikin-bikin, mau nggak mau tetap ketoro. Ya kan? Ning titik ke titik ning Allah bakal ketoro. Apa? Nah, sing becik ke titik sing Allah bakal ketok ketoro. Nah, itu namanya perumpamaan bahasa Jawa. Kecik-kecik manilo. Sing becik ke titik ning Allah bakal ketoro. Ayo. Nah, Nanti mau dia jujur-jujur kalau memang bohong dalam hatinya akan kelihatan. Dan akan kelihatan siapa kawannya. Nah. Dan ketika dapat kena ujian kemana arahnya dan terbukti, ya kan? Awal kali nampak jujur, nah, ketika sudah tergiur dengan sesuatu berubah semuanya, Fatawanya semuanya berubah. Dulunya halal menjadi haram, haram menjadi halal. Sesuai dengan hawa nafsu. Dulunya haram sekarang menjadi halal. Betapa banyak. Ya kan? Betapa banyak dulu para talabatul ilm dari damat gambar bernyawa haram haram sekarang apa? Semuanya apa? Menjadi nah, gemari pak Allah jinawi Adam ayam kertor harjo. Nah, itu. Berarti kan? Hmm. <clears throat> Ngerti? Gamjam kemarin ulang siapa apa? ya Harjo. Nah, tipu sani, tipu sana, tipu sini. Ayo. Nah, <clears throat> ya kan? Tipu sani. Di sini ini pun di sana nih. ini tipu sana, tipu si. Sini. Ayo nah, berarti kan? Nah. nah sekarang pertama banyak Gara-gara itu akhirnya apa? Dikit-dikit YouTube, YouTube, YouTube, Google, Google. Oh, Fakat <clears throat> yakunu am, amil hadha li gordin wa hajatin riya aw riya'an wa sum'atan aw li bid'atin iktarafa khawarij. Kadang seorang itu mengamalkan ini karena suatu tujuan. Karena suatu kebutuhan. Atau karena ria, karena suma Apa ria? Tadi. Ria yutlaku ala hubbil dham. Atau hubbil mati wa dham. Ria itu yutlaku ala hubbil mati wa khufi dham. Cinta dipuji, takuti dicela. Itu ria. Sum'ah, karena ingin tenar. Atau karena beta yang dia terjang seperti khawarij. Karena bid'ah yang diterjang seperti tarafah yang terjang karena seperti khawarij. Maka bid'ah khawarij termasuk bid'ah kufriyah sehingga banyak dari kalangan alim mengkafirkan para khawarij. Yang mereka khawarij al gulu ekstrim dalam pemahaman khawarij. asal ahsanallahu amalak. Perhatikan di sini. Pertanyaan Diawali dengan doa ahsanallahu amalaka. Semoga Allah memperbaiki berbuat memperbaiki amalan kamu ya Syekh. Ahsanallahu amalaka. Ini jumlah doa iya. Semoga Allah senantiasa terus memperbaiki amalan kau ya Syekh. Mereka menulis kata kata isi pertanyaannya tubuna hadil ayat. Mereka menulis ayat ini alal intaji al mati I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ayat ini mereka menulisnya di atas apa? In, apa namanya intaj? Antajayun tiju intajan. Apa maknanya? Apa sih mana sih? Pabrik tempe pesen di Pak Abu Muslim stiker Fasayarallahu i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulu wal mu'minun. Tempel di tempe. Bu Muslim. Ini saya pesan serat 200 apa? 200 stiker. Siap tempel. Apa sini? I'malu fasayarallahu amalakum wa rasulu wal mu'minun. Apa, nah, tak? Itu namanya apa? Intensitas itu bahasa Indonesia ya bu Produksi tertentu. Mie petir dikasih apa? Eh malu. Fasajarullahu amalakum wabarakatuh Lu wal mu'minun. Nah, itu namanya apa? Di rombongnya ditulis seperti itu. Nah, itu. Bagaimana hukumnya? Nah, boleh nggak kita nulis ayat ini di hasil-hasil produksi tertentu gitu. Apa itu? Nah. Istirahat jos ditulis I'malu fasayallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Mahfum? Sahabatnya saya bin Bas, maka gini kan. Mereka menulis ayat ini ala lintas al-madi alal masonik wa gairiha. Apa mana masonik? saya dari kata masna, pabrik dan yang lainnya. Ya kan? Ya Pak Aris? Seperti itu. Nanti telur asin. Ditulis apa? Bungkusnya. Eh malu. Dan semisalnya. Hukumnya apa? Dikatakan sini saya bin Fiha idotun au fiha zikro. Wa idotun lima liman ta'adho. Ayat itu ada idho, ada nasihat. Atau ada zikro, peringatan dan juga itu nasihat bagi orang yang mau mengambil nasihat. Itta Allah. waktu walam yatta'id. Nah, aku telah memberikan nasihat kepada dia, tapi dia nggak mengambil nasihat. Itu namanya itta Allah. Nah. Apa? Hah? Paham tak? Jawabannya nggak apa katanya. Mana alamu biasaan. Maksudnya kita nggak mengetahui perkara yang mungkar dalam hal tersebut boleh kata beliau. Boleh. Jadi kalau memang niatnya tadi niatnya adalah memberikan nasihat. Itu katanya boleh kata beliau saya belum bahas. Ini mazhabnya beliau, beliau memilih hal tersebut boleh. Seperti mungkin jual madu ditulis hadisnya Imam Tentang apa? Keutamaan obat mak pakai mak madu atau Sauda. Ya kan? Abu Sauda dawon likuli da rawal Bukhari. Tulis di situ. Tempel di botol. Nah, apa toh? Tapi ya harus apa? Harus benerin madu palsu bukan madu perasan nanas. Tadi madu perasan nanas. Nah, kalau memang ini perasan nanas, nanti fasajarallahu amalakum wa rasul wal mukminun. Ini palsu akan ketahuan, akan teriaki oleh orang berim, beriman. Juga ya, palsu toh. Ah. Quran sunnah dibikin apa? Dibikin apa? Dibikin pelaris. Ayo. Nah, dibikin propaganda. Nah, itu akan Fasayarallahu amalahu amalakum wa rasul wa rasul wal Apa itu? Seperti ya kan para dajjal, ya, para setan bentuk manusia. Waktu Waqtasimu bihablillah jami'an. Sini apa partai? <laughs> eh malu bahasa yarallahu amalakum barasu barasul bal mu'minun. Fastabiqul khairat di kaos-kaos. Ya kan di gendera-gendera. Fastabiqul khairat ternyata apa? Fastabiqul apa? Fastabiqul apa? Bukan karat tapi apa? Hah? Fastabiqu ad-dunub. Berlomba-lomba lah ngejar dosa. Isinya do, dosa. Hmm. Ya kan? Seperti itu. Maka kan yang sekarang ini adalah kalau ayat itu kalau memang ditulis dengan memang asli benar-benar ingin mengamalkan ayat itu ya kata saya bebas nggak apa-apa. Mana lamu fiha sayan. Artinya kita nggak mengetahui ayat tadi kalau memang itu tujuannya nggak mengetahui tentang hukumnya yang terlarang. Baik. Soal al-maksud min kalami Aisyah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhuma. Nisbatul amal nas. Apakah yang dimaksud dari kalamnya Aisyah dan Ka'b Malik? Penisbatan amalan kepada manusia jawabannya saya li Bas qad ya'malu wa sal amr kadzalika. Kadang dia beramal tapi faktanya amal bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah, bukan untuk mencari ridha Allah. Misalnya nah, misal ma fi khawar seperti apa yang dalam kisahnya orang-orang khawarij. Lama kharaju tatkala mereka berontak terhadap Ali, kharaju ala Ali terhadap mereka berontak terhadap Ali katakan. Nah, mereka ternyata apa? Amalan yang mereka nampakkan itu bukan pada hakikat permasalahannya. Artinya pada hati mereka ada keinginan lain. Maka beliau mengatakan li'annahum tadoharu. Mereka itu tadoharu, menampakkan bin nusuk menampakkan pribadi yang dikenal dengan alul ibadah. Nusuk wal ibadah. Wa ta'anu fi khilafati Usman radhiyallahu anhu Wakotalu sedangkan mereka celah telah habis khilafahnya Utsman dan mereka membunuh Utsman. Berarti ya kan? Apa yang mereka nampakkan berupa kebaikan dalam doir tadi itu kuluhu min jahlihim wa dhalalihim dari kebodohan mereka dan kesetan mereka. Wa ma azharuhu min al wa tasnil amal hatta gharrun nasa. Apa mereka nampakkan berupa bid'ah dan memperbagus amalan dalam apa yang dilihat itu sehingga mereka memperdaya manusia. Maka malu. fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Pak kerja no, apa sing kalian inginkan? bukti nak ketok? Buktinya akan keli kelihatan. Nah, itu. Akan lihat oleh orang, ya kan? Nek apik kok ketora apik, nek elek ketora elek. Ayo. Itu maunya. Jadi ayat tadi kalau ditulis dalam hasil produksi tertentu kalau memang dia jujur akan langgeng. Kalau enggak akan terbong, terbongkar. Itu katanya itu maunya saya, saya bebas. Soal al maksud nisbatul amal ilaihim apakah maksudnya itu adalah penisbatan amalan kepada mereka kepada hamba? Jawab hadal maksud. Itulah yang dimaksud. Maksudu al-muallif, maksuduhu al-muallif, eh, maksudul muallif Tujuannya Imam Bukhari, annal mukallaf yunsabu ilaihi amaluhu. Seorang yang mukallaf itu amalannya dinisbatkan kepada dirinya. Pertanyaan lanjutannya, ahsanallahu ilaika, semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya Syekh. Ya kan? Aqulu al maksud bi hadza anna hadzal masna antaja wa annahu nasitun wa annahu kadza. Aku katakan, apakah yang dimaksud dengan ini Ayat tadi tulis di, di apa? Di hasil produksi. Apakah memang pabrik ini memproduksi ini dan bahwasanya dia adalah nasihat benar-benar produktif? Bahwasanya gini kini isinya bagus, produksinya bagus, kualitasnya adalah benar-benar istimewa. Jawabannya maksud fiha idotun liman sami'aha. Ayat tadi ada nasihat bagi orang yang mendengarkannya. Eh malu fasayarallahu amalakum wa wal Insodaku. Nah, tengok. Jika mereka jujur. Jika yang nempelkan ayat tadi itu ju, jujur di hasil produksi mereka. Insodaku waat dual amanat Jika mereka jujur dan menunaikan amanat. Benar-benar produksinya bukan di manipulasi, bukan curang. Nah. itu, jika mereka memang jujur dan menunaikan amanat. Fa'aidun lahum maka kebaikannya akan kembali kepada mereka. Ayusibahu menal khair ya ini akan mereka dapatkan kebaikan. Wa in khonu ala mana? Kalau mereka mengkhianati amanah yang mereka cantumkan atau mereka produksi, ternyata apa? Ya kan? Madu ditulis, ya kan? Keutamaan madu ternyata apa? Perasaan na? nanas, gula Jawa dicampur di situ Nah, itu namanya wa in qalu al amanah fasayarallahu amalahum maka amalannya akan dilihat oleh ah, Allah. Paham? Nah itu. Dicampur marjan. Sirup marjan. Nah, fasayarallahu amalahum. Kalau memang mereka mengkhianati yang amanah. Ya kan? Makanya di kantor-kantor di Malaysia ditulis Ar-rasi wal murtasi mal'unun. Ar-rasi wal murtasi mal'unun. Apa benar rasi? Penyuap dan yang menerima suap dilaknat. Tapi kalau memang semua tulisannya di di atas pintu, ternyata pekerjaan semuanya menerima suap ya Pak. Fasayarallahu ama amalau. Sama saja, iya toh? Nanti di sana di KUA ditulis Pernikahan gratis, ternyata apa? Tiba-tiba ada uang susupan gini, set, set 200 ribu. Ya, sama saja. Fasayyarallahu amalu wal wa rasul wal, mu, wal mu'minun. Paham tak? Ah, nah itu. yang penting buk, bukti. Dan yang penting buk, bukti. Demikian juga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ah, ya kan? Syarul umur ha Ternyata apa? Langsung gebe bid'ah. Wah, ke. ya kan? Fasajarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Ya kan? Apa gunanya? Maka itu yang penting buk, bukti. Maka dikatakan di sini, wa in khanu al amana amalakum. Ila kana li dzikra ma fi sayin. Kalau ayat tadi ditulis tujuannya untuk zikra, peringatan. Mana zikra? peringatan. Zakir fa inna dzikratan faul mukminin. saya berikanlah peringatan, sungguh peringatan itu berguna bagi orang-orang yang ber, beriman. Ini dikro. Dikro itu mananya peringatan, bisa mananya apa? Kenangan. Tahu? Dikro itu bisa mananya peringatan, bisa mananya apa? Kena? Kenangan. Foto. Disimpan di rumah tujuannya apa? Lidikro untuk kenangan. Apa? Jamaknya dikroyat. Sampeyan dikelok, foto kenangan-kenangan simpen di rumah. Muga piye megane waktu iku bojone ditambahi idepe dawa, alise diteliwitno kaya apa? Bintang purna, oh, bulan apa bulan purnama. Hah? <laughs> Bulan purnama bundur gede lho. Nah, difoto, simpen, divideokan untuk dikro, apa dikro? Kena kenangan, kenangan dalam maksiat. Hmm. Nanti ketika diterima menjadi apa gawe apa gitu, difoto. Bapak ibunya datangkan saudara semuanya foto bersama kenangan. Nah, itu. Itu namanya dikro. Anda tahu? Suroli dikro, gambar untuk kena kenangan. Nah, zikra maknanya di sini adalah peringatan. Idza kana li dzikra ma fi Jika ayat tadi ditulis eh malu fasayarallahu amalakum wa rasulu wal mu'minun, kalau mantu tujuannya untuk peringatan, ma fi syai'in enggak ada masalah kata beliau. Idza kana ma katabuhu illa bisabil idza wa dzikra. Jika mereka tidaklah menulis kecuali dengan sebab tujuannya memberikan nasihat dan peringatan. Ini mazhabnya beliau. Salafnya siapa? Tanyakan sama Abu Turab dan kawan-kawannya. Salafnya siapa? Gitu. Lah salaf lahu. <laughs> Mabuk. Salafnya siapa? Dikit-dikit salafnya siapa? Siapa? Biar muslim. Ya kan? Tanya Mas Ibn Bas salamnya siapa? Enggak ada sebut, sebut salamnya siapa. Nah, itu berarti kan maka dengan demikian perkara bukan semuanya harus disikapi dengan sikap tegang. Nah, tengok kedudukan permasalah permasalahannya. Memang ya kalau ya ya, <clears throat> ya kalau kita sebutkan bid'ah, bid'ah ya memang itu kaidahnya, tapi kadang-kadang orang itu tegang, murup, merah. Nah. nah seperti itu ya kuat. Ngerti murup merah? Murup dan me merah. Ngerti murup? Apa murup? Tidak ngerti murup? Untuk kena korek api, ses namanya kalau udah nyala namanya murup orang sini bilang. Ngerti Sultan? Aiko. Eh? Aiko rapi kan terus namanya wes oh, murup. Nah, aku jenenge mu, murup. Nyala. Merah, ngamuk. Jadi tengok permasalahannya. <clears throat> Tapi insyaallah ya kawan itu kita cukupkan dulu subhanakallah wa bihamdika